itu perintah yang zamannya adalah awamir dan sudah kita ketahui bahwasanya perintah terkadang maknanya lil wujub untuk menunjukkan wajibnya perbuatan tersebut, terkadang maknanya lil istihbab untuk menunjukkan perkara itu sunnah, terkadang maknanya lil ibahah pembolehan saja, terkadang maknanya lil taswiyah penyamaan, terkadang maknanya lil tahdid untuk ancaman. Itu semuanya diketahui dengan apa kemarin? Qara'in, korinah, korinah. Tanda-tanda atau konteks sebuah kalimat. Mafhum? Nah, berikutnya. Qala al-muallifu asbahullah fi man tanawul fi man tanawalahu khitab at-taklif wa man la yatanawalahu wa man la yatanawaluhu wa manil mukallaf. Nah, artinya sekarang pembahasan mengenai siapakah saja yang Nah, tercakup atau terkenai padanya pembicaraan pembebanan syariat ini. Maksudnya siapa saja yang terkenai pembebanan syariat itu siapa saja? Apakah setiap orang atau orang-orang tertentu? Nah, paham ya pembebanan syariat paham ya maksudnya ya. Dan siapakah orang yang tidak tercakup atau tidak terkenai beban syariat itu intinya. Dan siapakah sih orang yang dibebani syariat itu? Paham ya? Nah, barakallahu fiikum Seperti itu. Jadi pembahasan nanti mengenai hal tersebut ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi pembebanan syariat ini tentunya yang membebankan, membebankan syariat kepada manusia ya Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, cuman dibebankan sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebankan sebuah jiwa kecuali yang dia upayakan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Nah, barakallahu fikum. Ini pembahasannya mengenai Nah, siapakah orang yang dibebani syariat dan siapa saja yang tidak masuk dalam pembebanan syariat? Nah, warahmatullahi fikum seperti itu. Qala al-Imam al-Amriti rahmatullahi. alaih wal mu'minuna fi khitabillahi qad dakhalu illa as-sabi was-sahi wa dhal jununi kullahum lam yadkhulu wal kafiruna fil khitabi dakhalu. Artinya, orang-orang yang beriman masuk dalam khitab pembicaraan Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam pembebanan syariat. Qad kalau mereka masuk. Illa as-sabi was-sahi. Kecuali anak kecil dan orang yang sahi. Sahi itu orang yang mengigau. Oh, mengigau enggak? Kalau bahasa Jawanya ngelindur. Mengigau itu maksudnya dia enggak sadar dia. Dia tidur, bangun, ya kelihatannya seperti orang sadar tapi dia enggak sadar. Itu tidak terbebani syariat waktu itu. Karena dia misalkan misalkan ya, dia ya, mukul pun ya nggak salahkan karena nggak sadar. Ya nggak. Nah, anak kecil belum dewasa, nah dia juga nggak kena dosa. Walaupun dia misalkan mencuri misalkan, anak kecil belum dewasa. Nah, sehingga nanti ada hadis yang sering kita dengarkan apa? Rufi al-qalam al salasatin itu. Catatan amalan itu diangkat dari tiga orang. Nah, di antaranya apa? as hatta nah barakallahu fikum yahtalim. Maksudnya apa? Anak kecil hingga dia itu besar atau dewasa. Apa maksudnya ya? Nah, kemudian yang satunya apa? Orang gila hingga dia itu sadar. Yang satunya lagi apa? Bukan tiga yang dia nah barakallahu fikum diangkat pena darinya orang tidur sampai dia itu bangun. Nah, tiga itu kan orang tidur sampai dia bangun. Kemudian orang gila sampai dia itu sadar kembali, anak kecil sampai dia dewasa. Kan itu kan tiga itu kan. Nah, barakallahu fikum itu yang istilahnya diangkat pena, maksudnya pena catatan syariat syariatnya pembebanan syariat tersebut. Nah, kita lihat di sini Wadal jununi kullahum lam yadkhulu dan orang yang gila itu semuanya gak masuk dalam syariat Wal kafiruna fil khitabi Tapi orang-orang kafir pada asalnya secara khitab pembicaraan itu masuk gitu loh. Aslinya orang kafir diseru nggak untuk beribadah aslinya? Diseru nggak untuk beribadah aslinya orang kafir? Diseru cuman mereka kufur gitu loh, nggak mau beribadah. Oleh karena itu ketika mereka masuk ke dalam neraka ditanya, "Nah, barakallahu fikum, masalah salakakum fis saqar?" Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka sakor? Qalu, "Lam nakuminal musallim. Mereka mengatakan, "Dulu kami bukan termasuk orang yang sholat. Berarti aslinya mereka diperintahkan sholat. Ditahkan cuman karena mereka kufur, ya tentunya gak mau sholat itu loh. Akhirnya imbalannya neraka tadi. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Qala Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimatullah alaihi Jadi kalau mukallif jelas Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapakah yang membebankan syariat Allah Subhanahu wa taala? Kemudian al-mukallaf yang dibebani adalah ya manusia-manusia yang sudah disebutkan rinciannya nanti ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat nanti. Al-ma'na anna khitab Allah yashmul atau yashmal kulla mu'min. Sawa'un suddira al-khitab bi biqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu aw bi ya ayyuhan nas aw bi ya ayyuhar rusul. Artinya anna khitab Allah bahwasanya yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala atau pembicaraan Allah Subhanahu wa taala yashmal mencakup kulla mu'min, setiap orang mukmin. Berarti laki-laki dan perempuan masuk ya. Nah, baik sudira baik diawali pembicaraan itu dengan ucapannya ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman ya kan ini laki-laki perempuan masuk ya atau dengan ucapannya ya ayuhan nas wahai segenap manusia atau dengan ucapannya ya ayuhar rusul wahai segenap para rasul wahai segenap para rasul masalah sebagai contoh al muhim yang penting anal khitaba yashmal al mu'min walakin al kafir la yadkhul ala kalami perhatikan ini ya Bahwasanya pembicaraan ini, nah atau yang diajak bicara ini mencakup padanya seorang mukmin, masuk padanya ya. Akan tetapi orang kafir layak ala kalamihi, tapi orang kafir tidak masuk dalam ucapannya itu loh. Nah, barakallahu fikum. Cuman pada asalnya apa? Pada asalnya ya tetap diperintahkan untuk melakukan syariat tersebut. Cuman mereka kufur gitu. Allah musta'an. Qala illa sabi wasahi wadal jununi. Kecuali orang kecuali anak kecil atau orang yang ngigau atau orang gila binas bila li'annahu mustasna min mujibit min mujibin tam. Dia dinasab itu ya. As-sabi wa sahi wa dal jununi mansab itu dal jununi. dal jununi masuk dalam asma sittah itu kan nasabnya dengan alif itu da bukan dzi, bukan du da Masuk ya sebagai apa di barakallahu fikum mustasna. Dan kita lewati dalam jurumiyah ya, mustasna pengecualian. Yang dia itu mustasna yang mujib tam. Mujib itu yang sebutkan mustasna min bunyinya Kemudian apa tam itu yang sempurna yang tidak didahului penafian. Semuanya dibahas dalam kitab Nahwu bukan di sini pembahasannya. Naam, wastasna al-muallifu rahimahullah salasatan. Muallif mengecualikan di sini orang yang tidak terbebani syariat atau tidak terbebani. Nah, barakallahu fikum eh, yang dikecualikan di sini muallif mengecualikan tiga. Paham ya? Al-muallif mengecualikan berapa? tiga. al mu'allif di sini maksudnya Al-Imam Al-Amriti, pemilik pantun itu. Maaf salah ya, Al-Imam Al-Amriti. Naam. Pertama as-sabi, anak kecil. Fala yadkhul sabi fil khitab. Maka anak kecil tidak masuk dalam pembicaraan tersebut. Dalam artian tidak masuk dalam pembicaraan atau tidak masuk dalam lingkupan orang yang diajak bicara. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qalam an salasatin. Pena catatan pena nah, catatan amalan itu pena itu diangkat nah dari tiga orang. Wa minhum di antaranya as-saghir hatta yakbur. Anak kecil hingga dia besar atau dewasa. Mahum ya? Jadi anak kecil misalkan atom suruh sholat, sholat kalau belum dewasa, dia nggak mau salat pun nggak berdosa dia. Paham ya? Cuman kenapa kok diperintahkan sejak umur 7 tahun? Umur 10 tahun kalau nggak mau sholat diperintahkan untuk memukul, tujuannya bukan karena Wajib saat itu cuman untuk membiasakan bahwasanya itu wajib itu loh tujuannya. Takdib namanya memberikan adab. Rasulullah mengatakan, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin." Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asri sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika umur 7 tahun dan pukullah mereka ketika tidak mau sholat ketika umur berapa? 10 tahun. Itu maknanya bukan maknanya apa? Belum wajib untuk mereka aslinya, cuman mendidik biar terbiasa melakukan apa? kewajiban. Mafhum salah ya? Naam. Berikutnya as-sahi. As-sahi yakni an-nasi. As-sahi nah barakallahu fikum ya tadi ana bilang mengigau tadi ya. Karena as-sahi itu maknanya bukan mengigau tapi orang lupa. Nah, oleh karena itu kalau orang lupa dalam salatnya sujud sahwi. Sujud sahwi itu karena lupa. Afannya bukan mengigau tapi lupa. Nah, eh, orang lupa kan nggak orang lupa nggak bisa disalahkan orang lupa. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat sini as-sahi yakni an-nasi, itu orang yang lupa. Liqauli ta'ala Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, jangan engkau menghukum kami jika kami jika kami lupa atau kami keliru. Jadi keliru lupa itu termasuk yang dimaafkan. Yang ketiga, dzal jununi orang gila. Orang yang memiliki penyakit gila, yakni al-majnun yaitu orang gila. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadis sabiq wa 'anil majnun hatta yafiq. Nah. Dan diangkat pena catatan amalan itu dari orang gila hingga dia itu sadar. Karena orang gila kadang bisa disembuhkan ya, mungkin diobatkan nih. Nah, barakallahu fikum memang khusus rumah sakit jiwa kan ada. Kemudian sembuh itu bisa. kata qala al-muallif demikianlah seperti inilah yang diucapkan muallif. Was sahih, perhatikan ini was sahih. Bahwasanya yang sahih annahum kullahum dakhilun bahwasanya mereka semuanya anak kecil, orang gila dan bahkan orang yang lupa semuanya mereka itu masuk dalam pembicaraan tadi itu. Fakulun nas dahilun fi khitabillahi li al aslal umum Maka semua manusia masuk dalam apa? lingkupan pembicaraan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena hukum asalnya umum. Kama jaa fi kitabillah sebagaimana datang dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayuhan nas rabbakum. Wahai segenap manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Ini umum enggak semua manusia? Umum, anak kecil, orang lupa, orang gila pun manusia juga. Nah, kita lihat nanti ya. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi. Wahai segenap manusia, makanlah oleh kalian dari apa-apa yang ada di muka bumi ini. Kemudian kul ya ayuhan nas ini Rasulullah ilaikum. Katakanlah wahai segenap manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian. Faswabu perhatikannya. Maka yang benar annahum kullahum dakhilun fil khitab, bahwasanya mereka semuanya masuk dalam pembicaraan syariat tersebut. Wa anna adama dukhuli sabi fil khitab, adapun bahwasanya tidak masuknya anak kecil dalam pembicaraan tersebut likaunihi laisa ahlan. Cuman karena dia itu bukan ahlinya. Belum dalam artian eh, belum menjadi orang yang ahli, eh, belum saatnya menerima khitab itu apa ya maksudnya itu belum saatnya menerima syariat tersebut. Nah, karena belum punya kemampuan. Wa kadzalikal majnun, demikian juga orang majnun orang gila. Apa maksudnya? Jadi semuanya masuk orang gila, anak kecil, orang yang lupa masuk semua, cuman kenapa kok anak kecil nah barakallahu fikum tidak dimasukkan dalam pembicaraan tersebut walaupun pada asalnya masuk dikarenakan belum ahlinya. Masih anak kecil. Ya, belum saatnya lah, belum dewasa. Orang gila karena dia hilang ingatannya itu. Wa amasahi fala syakka annahu dakhilun fil khitab. Adapun orang lupa, ya, adapun orang lupa, enggak diragukan lagi dia masuk dalam khitab, masuk dalam pembicaraan syariat tersebut. Orang lupa ya misalkan. Lupa dia belum salat subuh, bangunnya jam 9 pagi. Nanti setelah bangun itu tetap salat enggak dia? Tetap salat enggak? Tetap karena waktunya masih ada. Kalau seandainya orang lupa dihilangkan beban syariat, nah barakallahu fikum, otomatis dia nanti sudah hilang dari ini karena lupa. Tapi ketika dia ingat dia harus menggantikan. Kita lihat sini. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an salatan aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Falyusalliha idza dzakaraha. Artinya, barang siapa yang tertidur dari salatnya atau lupa, maka hendaknya dia salat ketika dia ingat. Ini pun ketika waktunya masih ada. Kalau waktunya sudah enggak ada, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan bisa menghancurkan atau menghapuskan amalan-amalan kejelekan berupa dosa-dosa kecil. maksudnya ya? Jadi kalau misalkan tertidurkan, kok bangunnya jam 1 siang? Nah, barakallahu fikum, berarti belum sholat subuh kan? Waktu sudah habis, maka enggak perlu dia sholat subuh waktu zuhur tersebut. Karena waktu sudah habis. Cuman memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Nah, seperti itu. Tapi kalau dia bangunnya jam 10 pagi, masih ada waktunya ya tetap sholat. Nah, seperti itu maksudnya. Wa illa kana la salata alaihi illa idza nasiya. Dan jika tidak demikian berarti tidak ada salat lagi bagi orang yang lupa. Kalau seandainya orang lupa itu dihilangkan beban syariatnya. Lakin minhum man lam yadkhil fil khitab. Akan tapi di antara mereka ada yang tidak man lam yadkhul, ada yang tidak masuk dalam khitab pembicaraan tersebut li adami taklifihi. Dikarenakan memang belum adanya pembebanan padanya. Seperti kasabi wal junun Anak kecil belum dibebani kan? Belum dibebani syariat ini. Orang gila juga dibebani Orang gila suruh sholat misalkan, sholat dulu. Ya malah marah-marah kan orang gila tersebut. Nah, Allah musta'an. Atau malah kita malah dilempar batu. Orang gila soalnya. Nah, barakallahu fiikum. Enggak paham itu loh. Terkadang ada orang gila pun sholat juga ada itu loh. Nah, sholatnya malah melebihi apa yang seharusnya enggak lebih itu loh. Sholat duhur lima rakaat misalkan. Orang gila. Nah, Allah musta'an. Wamin human man lam yadkhul liwujudi mani' dan di antara mereka itu ada yang tidak masuk dalam pembatnam pembicaraan syariat ini atau pembebanan ini dikarenakan adanya manik, adanya faktor yang menghalanginya. Paham ya? Karena dikarenakan adanya faktor penghalang. Ara'aitum zakah tajibu fi malis sabi wal majnun? Eh, bukankah kalian melihat atau memperhatikan bahwasanya zakat itu tetap wajib bagi hartanya anak kecil dan orang gila? Orang gila dia punya harta di rumah. Satu tumpuk banyak gitu ya. Melebihi nisabnya. Tetap wajib nggak dikeluarkan zakatnya? Tetap wajib. Yang keluarkan mungkin walinya atau istilahnya keluarganya. Anak kecil misalkan, banyak orang ngasih uang, ngasih uang, ngasih uang, ngasih. Anak kecil padahal ya, belum dewasa. Ternyata numpuk uang simpanan anak kecil sampai 1 miliar. Melebihi nisabnya berarti kan melebihi kadar 50 85 eh, gram emas murni. Kan itu ya. Nah, barakallahu fiikum sehingga tetap dikeluarkan zakat walaupun anak kecil, tapi yang keluarkan kan walinya. Wasabi wal majnun yatmanan ma yatmanuhu al-aqil. Anak kecil dan orang gila itu masih dua-duanya bertanggung jawab sebagaimana nah barakallahu fikum bertanggung jawabnya orang yang berakal. Cuman yang bertanggung jawab untuk anak kecil dan orang gila adalah walinya. Anak kecil misalkan umur 2 tahun nggak tahu apa-apa itu lari-lari kemudian mecahkan kaca tetangganya. Dia suruh tanggung jawab anak kecil itu atau keluarganya? Keluarganya. Kalau anak kecil itu marahnya malah nangis. Paham ya? Ada orang gila misalkan, orang gila nggak tahu. buah itu besar itu langsung kacanya pecah semua. Kata rumah tetangganya pecah semua. Nah, nanti dia tetap Nah, pada asalnya kena tanggung jawab, cuman bukan dianya tapi keluarganya gitu loh. Kalau tahu ada keluarganya. Oh, maksudnya itu ya? Nah, seperti itu. Faswab al-umum, maka yang sahih adalah lafaznya umum. Adapun kalau yang dikeluarkan dari umum tersebut karena ada faktor-faktor penghalang yang lainnya tidak masalah. Anak kecil karena belum saatnya untuk beban syariat. Orang gila karena memang akalnya nggak ada itu. Nah, barakallahu fikum. Karena akalnya nggak ada atau karena otaknya nggak ada? Ya, biar.